Di antara faedahnya apa? Indaki Abu Mujahid. tercapainya kemampuan untuk mampu beristighfar, mampu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada di atas landasan yang selamat. Siapa di antara ulama yang pertama kali mencetuskan pembahasan usulul fiqh? digarang yang marang dalam satu kitab dari ulama yang pertama kali mengarang kitab tersendiri yang membahas usul fiqh. Imam Asy-Syafi'i nah, namanya Nama Imam Asy-Syafi'i siapa? Ali Muhammad bin Idris. Nah, Muhammad bin Idris. Kitab beliau tersebut namanya Arisalah tanya. Dan telah diceritakan kemarin bahwasanya penulisan kitab ini berdasarkan permintaan seorang imam juga. Siapa itu? Abah Muhammad Nah, Al-Hafidh Abdurrahman Ibnu Mahdi. Tayyib Abdurrahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i yang saat itu masih muda agar dituliskan suatu kitab yang membahas tentang nasih dan bersul dan khusus serta yang lainnya. Nah, apa di antara hal yang dilakukan oleh Abdurrahman al-Mahdi ketika dikirim kepada beliau kitab karangan Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah tersebut. Subhanallah ya dia takjub dengan kitab tadi dan sampai-sampai mengatakan mausalli salatan illa wa ana di syafi'i fiha aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa untuk syafi'i dalam salat tersebut ya mendoakan kepada imam syafi'i nah kita masuk pada pembahasan berikutnya Al-Ahkam Yang dimaksud di sini tentunya adalah Al-Ahkam syar'iyyah Hukum-hukum Syariah karena telah kita lihat, lewati bahwasanya pembahasan usulul fiqh berhubungan dengan hukum-hukum syar'i, tidak berhubungan dengan hukum-hukum akli atau adi, ya, ahkam adiyah ini tidak berhubungan dengan hukum adat atau berhubungan dengan hukum akidah tidak. Yakni al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah yang berhubungan dengan amalan. Qala rahimahullah al-ahkam al jam'u hukmin wa luhatan al qadar Al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukum Yang hukum ini secara bahasa maknanya al-qadha Al-qadha Yaitu menetapkan Oleh karena itulah seorang hakim dinamakan apa? Qadhi yang menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Dan ini salah satu dari makna hukum subhanallah karena di sana hukum juga memiliki makna yang lain. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan sesuatu makna saja yang menurut beliau paling dekat dengan makna hukum secara istilah. Di antara makna hukum yang lain yaitu al-man'u li-islah yaitu menahan untuk perbaikan. Yang penting dalam masalah ini kita mengetahui makna yang akan disebutkan di bawahnya wasilahan yaitu makna secara istilah. Apa makna hukum secara istilah? Usulul fiqh maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin. min talabin atau takhyirin atau wad'in Hukum secara istilah adalah maqtadahu khitab syara. Apa-apa yang merupakan konsekuensi dari khitab syar'i. Yang dimaksud dengan yang iqtadahu khitab syar'i yakni yang ditunjukkan oleh khitab syar'i baik itu berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf ini alhamdulillah adalah semua yang dia menyandang Pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Min talabin aw takhyirin aw wad'in yang berupa tolak permintaan yaitu perintah atau larangan atau takhyirin atau pilihan diberi pilihan melakukan atau tidak melakukan awat'in atau berupa watak yang nanti akan diterangkan makna watak di sini ikhwanillah yaitu apa-apa yang diletakkan untuk menghukumi suatu amalan orang ini namanya watak hukum yang diletakkan untuk menetapkan ya amalan pelaku ini bagaimana? Apakah sah atau tidak? Apakah ya mempunyai dampak atau tidak? Dengan penjelasan Ibnu Utsaimin di bawahnya akan gamblang bagi kita konfilah makna istilah ini karena kalau belum dijabarkan mungkin terasa rumit dan demikianlah yang namanya istilah karena seorang ingin membuat definisi dipersyaratkan harus jamin dan manik Jami mencakup semua anggota-anggotanya dan manik ya menahan dari semua hal yang tidak masuk dalam cakupan. Jadi kesimpulan dari makna hukum secara istilah yaitu semua hal yang ditunjukkan oleh kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik itu berupa permintaan atau pilihan atau ya hukum atas perbuatan yang dilakukan orang. Sekarang fal muradu bi qawlina khitabu syar'i al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan perkataan kami khitabu syar'i yaitu al-kitab dan sunnah. Nah ini jelas berarti makna khitab syar'i ini apa? Kitab dan sunnah. Wal muradu bi qaulina al muta'alliqu bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim. Yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yaitu semua hal yang berhubungan dengan amalan-amalan mereka sawa'un kana qawlan am fi'lan ijadan aw tarkan ijadan am tarkan baik itu berupa perkataan atau perbuatan baik itu berbentuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan jadi makna al-muta'alliq bi af'alil mukallafin afanillah intinya pokoknya hukum ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Ya, perbuatan mukallaf itu bisa berupa perkataan atau ya perbuatan amalan selain lisan ini anggota badan, tangan, kaki dan seterusnya. Masuk juga dalam cakupan ini ya karena perbuatan terbagi jadi dua melakukan atau tidak melakukan ini juga dihukum yaitu diberi hukum ikhwanikillah makna ija dan antarkan maksudnya dia mewujudkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad maka keluar dengan batasan ini apa-apa yang berhubungan dengan i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah Iktikot tidaklah dinamakan hukum berdasarkan istilah usulul fikih. Walaupun bagi istilah selain usulul fikih yang berhubungan dengan akidah dihukumi afanillah masuk dalam kategori hukum. Tapi dalam pembahasan usulul fikih tidak. Ya. Karena usulul fikih tidak berhubungan dengan permasalahan i'tiqad. Paham? tapi berhubungan dengan amalan-amalan yang muncul dari mukallaf. Perkataan ataupun perbuatan. Sekarang siapa itu mukallaf? Wal muradu biqaulina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taklif. Al-Mukallafin yang orang-orang yang dibebani itu maksudnya siapa? Yaitu siapa saja yang ya dia itu terkena pembebanan. Pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah atau larangan. yaitu seorang al-muslim, al-baligh, al-aqil. Ini Mukallaf yaitu seorang yang muslim yang balik dan berakal. Fala yashmalus saghira wal majnun. Maka tidak berhubungan dengan ya tidak mencakup anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ini tidak terkena hukum pada perbuatan mereka. Dari sisi ya perintah atau larangan yang namanya orang gila ikhwanifillah ya tidak terkena kewajiban Baik Wal muradu bi qawlina min talabin al amru wan nahyu Yang dimaksud dengan perkataan kami min talab yaitu perintah dan larangan Sawaun ala sabilil ilzam awil afdaliyah Baik itu bila dari sisi al-ilzam wajib atau dari sisi keutamaan. Yang namanya perintah wanifila ada perintah yang wajib, ada perintah yang ambaliyah diutamakan. Tidak wajib tapi utamanya dia melakukan. Demikian pula larangan ada yang ilzam yaitu wajib dia meninggalkan, ada yang ambaliyah dia lebih utama untuk meninggalkan. Ini makna kalimat Syekh rahimahullah. Wal muradu bi qaulina au takhyirin al mubah atau berupa pilihan yang dimaksud adalah perkara yang mubah. Tayyib. Wal muradu bi qaulina au wad'in atau wad' yang tadi dijelaskan yaitu apa-apa yang diletakkan untuk menghukumi amalan seseorang yang beramal. Sehingga awalin maknanya as-sahih wal Yaitu amalan itu benar ataukah amalan itu rusak? Apakah amalan itu sah ataukah amalan itu batal? Wanah dan yang semisalnya mimma wada'ahu syari'u min alamatin wa awsafin linuhudin wal ilqa dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang telah diletakkan oleh pembuat syariat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berupa tanda-tanda atau sifat-sifat linnufudhi wal ilqa untuk meneruskan hukum itu dianggapnya sebagai hukum yang sah ataukah dihapus yaitu dihukumi batal. Ini penjelasan tentang makna hukum secara istilah ikhwanifillah yang akan kita pahami nanti dengan pembagian dari Syekh Ibn Utsaimin dalam pembagian-pembagian hukum syar'i. Namun kesimpulan dari penjelasan yang lumayan rumit ini ya bahwasanya hukum intinya akhwanifillah yaitu ya segala sesuatu yang merupakan hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Alkitab maupun As-Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi yang di, Hukumnya adalah perbuatan perkara dan berhubungan dengan dalil. Jadi dalil-dalil yang ada ini menunjukkan apa? Ketika dihubungkan dengan perbuatan para mukallaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salah wa atuz zakat. Ini khitab syarak' dalil dari Al-Quran namanya khitab asy Wa aqimus salah dan tegakkanlah salat. Ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Kenapa? Karena Allah perintahkan mereka. Ya, berarti ini masuk kategori tolak perintah. Perintahnya masuk kategori ilzam, yaitu perintah yang wajib. Nah, al takhir perintah yang berupa pilihan, misalnya perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, Seorang boleh memilih apakah melakukan atau tidak melakukan. Dan dua hal ini tolak dan tahyir ikhwanillah masuk dalam kategori ya hukum-hukum taklifiyah. Sedangkan n ini hukum tersendiri yang dikatakan dikatakan oleh ulama usulul fiqh sebagai hukum wad'i. Untuk lebih ya mempermudah agar nyambung kita masuk sedikit ke aksamul ahkam syariah. macam-macam hukum-hukum syar'i Sekilas dari pengertian pengarang tadi kita sudah bisa meraba bahwasanya hukum syar'i itu ada beberapa macam dan dibagi secara umum dikatakan oleh Syekh tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syar'i itu terbagi menjadi dua bagian. Taklifiyah wa wad'iyah. Hukum-hukum taklifiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum wad'iyah. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Fataklifiyah khamsah Hukum-hukum taklifiyah Yang berhubungan dengan Amalan-amalan Para mukallaf Itu khamsah ada lima Hukum-hukum taklifiyah Itu ada lima Al-wajib wal-mandub Wal-muharram wal-makruh wal-mutah ini namanya hukum taklifi. Wajib, mandub yakni sunnah atau disebut juga dengan mustahab sama. Yang mandub, sunnah, mustahab atau tatawuh Ini semuanya sama untuk satu makna yang sama apabila yaitu suatu hal yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, tidak ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga Muharram. Ini lawan dari wajib. Kalau Muharram dia harus ditinggalkan apabila dia melakukannya berdosa. Wal makruh ini ya merupakan lawan dari manduh. Dalam artian makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala namun bila dikerjakan tidak mengapa. Sedangkan al-mubah ini yang disebutkan dalam pengertian tadi tahyir pilihan mubah manifila secara tadinya boleh memilih antara melakukan dan tidak melakukan dan sama ya antara melakukan dan tidak melakukan sama ini dari sisi tadinya namun nanti akan kita ketahui dari sisi tujuan terkadang mubah bisa menjadi suatu perkara yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dikaitkan dengan tujuannya. Namun dari sisi asalnya mubah itu adalah sesuatu yang seseorang antara melakukan dan tidak melakukan ini sama. Dan insya Allah taala masing-masing dari perincian makna wajib, makna mandur serta contoh-contohnya akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Namun di sini yang perlu ditekankan yaitu pengertian hukum itu apa dan pembagiannya secara global. Taklifi tadi Ikhwanifillah kan sudah kita ketahui lima Sedangkan wat'i itu apa? Yang ini terkadang memang hukum wad'iyah Ikhwanifillah Ahkam ya ini banyak yang memahaminya masih kerepotan Baik akal Ada pun hukum taklifiyah ini mudah sekali karena sering kita lewati hukum-hukum yang lima wajib, mustahab, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum-hukum watniyah ya yaitu hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat yang berupa tanda-tanda tayyib berupa tanda-tanda untuk menunjukkan tetapnya suatu perkara atau tertolaknya. Maka ini berhubungan dengan apa? Perbuatan yang dilakukan. Bedakan sisi ya ya arah arah arah tujuannya ikhwanillah. Kalau hukum-hukum taklifi ini berhubungan dengan apa? Tadi apakah perbuatan ini haram apakah perbuatan ini wajib, apakah perbuatan ini sunnah, ini hukum taklifi namanya. Ada pun hukum wad'i ini berhubungan dengan amalan yang dilakukan. Misalnya seorang sholat ya tanpa wudhu. Tayyib, maka hukumnya apa? Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah ini namanya hukum wati, yaitu hukum yang diletakkan oleh syariat ya sebagai tanda-tanda untuk menetapkan suatu hal atau meniadakannya. Oh, ternyata di sini ditiadakan keabsahannya. Sholatnya tidak sah. Dan nanti akan kita ketahui bedanya antara hukum wad'i dan hukum taklifi. Bahwasanya hukum wad'i khalifillah tidak berhubungan dengan mukallaf. Contohnya misalnya nanti ketika seorang anak atau seorang yang gila merusakkan kaca tetangga misalnya. Secara hukum taklifi anak ini tidak berdosa. Karena dia bukan mukallaf, ya kan? Anak kecil mencahkan kaca tetangga, nggak dosa. Tapi bukan berarti kemudian orang tua sudah ya nyonya ngapunten Pak. Santai saja, oh nggak dosa anak-anak. Enggak. Secara hukum wad'i ya dia wajib untuk apa? mengganti yang namanya ya ganti rugi ini wajib. Walaupun yang merusakkan orang gila, walinya wajib ganti rugi. Ini kembali kepada hukum wad'i. Kembali kepada hukum wad'i. Yang insya Allah ada nanti kalau sudah masuk dalam pembahasan hukum mati akan semakin jelas. Cuman saya ingin memberikan gambaran saja perbedaan dua hukum-hukum tersebut. Hukum taklifi insya Allah jelas dan besok akan kita perinci. Sedangkan hukum mati tadi yaitu suatu hukum yang diletakkan oleh syariat ini ya pada amalan yang dilakukan oleh seseorang. Hukumnya bagaimana? Apakah amalan itu sah ataukah amalan itu batal? Ya. Dan seterusnya. Demikian pula dalam suatu akad, apakah akad itu sah ataukah akad itu batal? Ini berhubungan dengan hukum wad'i namanya. Sehingga hukum wad'i itu pun banyak karena ini ibarat dari sebab-sebab atau syarat-syarat atau ya penghalang-penghalang kemudian berupa kesahihan, kerusakan, kebatalan suatu perkara dan seterusnya. Dan memang memahami pembatnya ini ya butuh lebih cermat lagi daripada memahami hukum taklifi. Baik. Ya. Barakallahu fiikum. Nanti Subhanallah.